Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang pertama dan pembahasan dalil yang pertama. Bab yang pertama adalah sebuah bab yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan pada bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalil yang pertama adalah qaulullah taala firman Allah Subhanahu wa taala khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja surat az-zariyat ayat ke-56 jemaah sekalian inilah dalil yang pertama dari bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. makna ayat ini secara global Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya kita adalah makhluk yang diciptakan. Dan dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita bahwasannya kita adalah makhluk yang selalu diberikan rezeki olehnya. Dan kita juga adalah makhluk yang lemah sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuat dan maha mampu untuk meminta pertanggungjawaban kita kelak pada hari kiamat atas semua kenikmatan yang dianugerahkannya kepada kita. Dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka tidak pula aku menciptakan mereka agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka jemaah sekalian, Allah tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita bahwa dialah yang menciptakan kita setelah dia menciptakan kita, dia terus-menerus memberikan rezeki kepada kita. Dan dia mengabarkan bahwasannya dirinya adalah yang maha kuat, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Yaitu untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Tetapi jamaah sekalian, ibadah yang dimaksudkan di dalam ayat yang mulia ini harus kita pahami dengan baik. Bukan sekedar menyembah Allah. Ibadah yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar menyembah Allah. Tetapi maksudnya adalah mentauhidkan Allah di dalam penyembahan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Ibnu Abbas ini adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau adik sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini sejak kecil sampai menjelang balik mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang sekali sebelum beliau balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Tetapi beliau adalah orang yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya jemaah sekalian? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ini doa boleh juga kita bacakan untuk anak kita atau untuk siapa saja dari anak-anak kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila." Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Maka semasa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas mempelajari tafsir Al-Quran dari beliau. Setelah beliau meninggal, Ibnu Abbas masih mempelajari tafsir Al-Quran dari sahabat-sahabat senior. Maka di kemudian hari, Ibnu Abbas dikenal sebagai turjumanul Quran. Itu istilah para ulama ahli tafsir terhadap Ibnu Abbas. Turjumanul Quran. Dialah sang penerjemah Al-Quran. Sebagian ulama memberi julukan kepada beliau sebagai Bahrul Ilm. Lautan ilmu. Ya. Maka di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang semisal ada penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang sangat bagus sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi dan juga dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya beliau berkata kullu ma warada fil qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid Artinya adalah tauhid. Maksudnya adalah ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang dimurnikan hanya kepada Allah. Disertai dengan pengingkaran dari orang yang beribadah tersebut terhadap semua sesembahan selain Allah. Dan dia hanya mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, tidak sedikit pun dia serahkan kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan ibadah. Artinya jemaah sekalian, andai seseorang beribadah kepada Allah, tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah, maka pada hakikatnya dia belum pantas disebut orang yang beribadah. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berzakat, tapi ada satu saja, nggak banyak dari seluruh bentuk ibadahnya dia persembahkan kepada selain Allah. Dan mungkin dia lakukan itu hanya sekali semasa hidupnya. Namun dia belum pernah taubat. Dan bisa jadi dia lakukan itu sudah 50 tahun yang lalu. Contohnya misalkan dia pernah menyembelih untuk selain Allah. Dia lakukan itu 50 tahun yang lalu, namun dia belum pernah taubat maka statusnya dia adalah orang musyrik. Statusnya dia adalah orang musyrik. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin puasa, dan dia rajin berzakat, itu semuanya tidak ada manfaatnya jamaah sekalian. Dia belum pantas, dia tidak patut disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Karena yang dimaksud orang yang beribadah kepada Allah adalah yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Disertai dengan pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini pertama sekali adalah penjelasan tentang tujuan diciptakannya makhluk di muka bumi ini. Diciptakannya manusia dan jin di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita inilah kewajiban terbesar. Kewajiban terbesar setiap hamba di muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya kepadanya. Makanya jemaah sekalian, sering kita ingatkan termasuk tipuan syaitan kepada ahli ibadah. Bukan kepada ahli maksiat. Tapi kepada ahli ibadah. Seperti apa jemaah sekalian tipuan setan? sebagian ahli ibadah dia begitu mementingkan satu bentuk ibadah, satu bentuk amal soleh dan ketaatan, tetapi dia meremehkan perkara tauhid. Dia meremehkan perkara tauhid. Ya, Mungkin saya berikan sedikit contoh. Ada orang yang, masya Allah, dia pingin ekonomi Islam itu diterapkan oleh masyarakat. Dia begitu semangat tetapi pada saat yang sama dia melalaikan perkara tauhid. Dia begitu semangat memerangi riba. Tetapi pada saat yang sama dia tidak semangat atau kurang semangatnya memerangi kesyirikan. Memerangi kekufuran. Padahal itu adalah dosa yang bisa merusak tauhidnya. Ada pula yang katanya mau mendirikan negara Islam Perjuangannya untuk bagaimana politik Islam bisa diterapkan. Pada saat yang sama, kesyirikan terjadi di sekitarnya, dia biarkan saja. Bahkan dia anggap itu mungkin bukan masalah, bukan masalah besar. Padahal justru itulah sebab utama permasalahan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin lemah ekonominya? Kenapa lemah politiknya? Karena lemah tauhidnya. Jadi ini termasuk tipuan syaitan. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Yang pertama tadi kewajiban mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Yang kedua kewajiban mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Yaitu kita meyakini hanya Allah yang menciptakan kita. Hanya dia pula yang memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana hanya dia yang menguasai alam ini. Menguasai seluruh makhluknya dan mengatur seluruh makhluknya. Karena Allah mengabarkan kepada kita dialah yang telah menciptakan kita. Dan dalam lanjutan ayat dia juga mengabarkan dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan dia pula yang maha kuat. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini penjelasan tentang hakikat diri kita. Bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal kalau Allah Allah tidak menciptakan kita, maka kita tidak ada, tidak kita tidak muncul sebagai makhluk. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki. Dan kita adalah makhluk yang lemah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuat. Oleh karenanya jemaah sekalian, ayat ini juga sekaligus mengingatkan kita memberikan pelajaran penting kepada kita akan bodohnya orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang menyembah makhluk. Karena mereka menyembah satu zat yang sama sekali tidak menciptakan mereka. Tidak pula memberikan rezeki kepada mereka. Dan insyaAllah ta'ala nanti akan datang rangkaian bab yang menjelaskan tentang kebatilan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu adalah isinya kitab Kasyfus Syubhat. Isinya sudah ada di sini di dalam kitab tauhid. Demikian pula kitab salah satu usul juga tercakup di dalam kitab ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah penjelasan tentang maha kayanya Allah dan tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Karena Allah tegaskan dalam lanjutan ayat sebelumnya Allah katakan dialah yang menciptakan kita. Kemudian Allah katakan aku menciptakan mereka bukan karena aku butuh kepada mereka. Bukan pula agar mereka memberi aku makan. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita Allah ghaniyun yang maha kaya, yang maha cukup. Tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Oleh karenanya jemaah sekalian, tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Tatkala kita membaca sifat-sifat Allah, jangan kita bayangkan Allah seperti makhluk. Misalkan Allah mengabarkan kepada kita Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Jangan kita bayangkan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini buang jauh-jauh bayangan seperti ini. Ini namanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy tanpa sedikit pun membutuhkan arsy dan arsy dialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ghaniyun an khalqihi. Maha kaya, maha cukup, tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasanya di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat hikmah bagi Allah di dalam setiap penciptaannya. Di dalam setiap penciptaannya. Di dalam setiap perbuatannya bahkan. Dalam setiap perbuatan Allah dan ciptaan Allah pasti mengandung hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Maka dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita hikmah penciptaan kita sebagai manusia yaitu untuk beribadah kepadanya. Maka dari sini dapat kita pahami adanya sifat hikmah bagi Allah. Di dalam setiap perbuatannya, di dalam setiap ciptaannya, Allah pasti memiliki hikmah di dalam perbuatan-perbuatannya. Hanya saja jamaah sekalian, yang harus kita pahami, kadang hikmah dari setiap ketetapan Allah dapat kita pahami. Kadang juga belum mampu kita pahami. Maka yang harus kita lakukan adalah tunduk pada ketetapan Allah. Kalau kita bisa memahami hikmah yang terkandung di dalamnya, itu lebih bagus lagi. Itu akan menambah keimanan kita. Tetapi kalau akal kita masih terbatas, belum mampu memahami hikmah dari satu perintah Allah, maka tugas kita adalah mengamalkan perintah itu. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan saya harus tahu hikmahnya dulu, baru saya amalkan. Ya. Ini uh, kesalahan besar. Ada sebagian orang dahulu mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, celupkan lalat itu. Ini ada orang yang mengaku muslim. Berani dia menolak hadis yang mulia ini. Dan dia merasa lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdalil, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Padahal jemaah sekalian hadis ini nggak mutlak. Ya. Ada perkara-perkara duniawi yang Rasulullah SAW lebih tahu dari kita. Kenapa? Karena beliau mendapatkan wahyu. Maka Nabi SAW menegaskan, kalau lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, celup lalat itu, karena di satu sayapnya ada penyakit, dan di satu sayapnya ada penawar. Ketika dicelup, dia lepaskan penawarnya. Habis itu dibuang, bukan dimakan lalatnya. ya, Dibuang kemudian silahkan minum kalau mau. ya, Dan ternyata di abad-abad modern para dokter baru bisa membuktikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya, Dahulu mereka tolak dengan alasan wah kata kata para dokter itu jorok. Kata para dokter itu nggak masuk akal. Padahal dokter di kemudian hari di abad-abad modern bisa membuktikan kebenaran apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ada yang berani menolak satu hadis Nabi SAW dengan alasan saya belum tahu hikmahnya. Pasti Allah di dalam setiap syariatnya, dalam setiap ketetapannya mengandung hikmah. Dan setiap hikmah itu adalah kebaikan bagi kita. Dan menjauhkan kita dari setiap kemudaratan. Maka ini yang harus kita yakini. Kemudian jemaah sekalian, Para ulama di dalam ayat ini menjelaskan tentang hakikat ibadah. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang makna ayat ini. Illa liya'budun yang dimaksud dengan illa liya'budun illa li'amurahum ayya'buduni wa ad'uhum ila ibadati. Maksudnya adalah tidaklah aku menciptakan mereka kecuali agar aku memerintahkan mereka beribadah hanya kepadaku dan mengajak mereka untuk menyembahku. Dari Imam Mujahid rahimahullah, Imam Mujahid adalah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Beliau berkata, "Illa li wa anhahum." Yang dimaksud dengan illa liya'budun illa li'amurahum wa anhahum. Tidaklah aku menciptakan mereka kecuali agar aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Dari penjelasan para ulama ahli tafsir ini dapat kita pahami hakikat ibadah adalah menaati perintah dan menjauhi larangan. Ini hakikat ibadah dari penjelasan ulama ahli tafsir. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, insanu ayyutraka suda, surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ini maknanya sama kata beliau, dengan Az-Zariyat ayat ke-56. Allah mengatakan ayah sabul insanu ayyutraka suda apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Maksudnya setelah diciptakan, dia dibiarkan sia-sia. Jamaah sekalian, apa artinya kehidupan yang sia-sia? Imam Nukathir rahimahullah atau Imam Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Fathul Majid menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan yang dimaksud dengan kehidupan sia-sia la yu'mar wa la yunha kehidupan yang tidak mengamalkan perintah dan tidak menjauhi larangan. Itulah kehidupan sia-sia. Maka Allah memperingatkan manusia, ayah sabul insanu ayutraka sudah, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan? Artinya tidak. Kalian diciptakan untuk diperintah dan untuk dilarang. Maka dari penjelasan ulama ahli tafsir ini, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan manusia adalah kehidupan untuk beribadah kepada Allah dan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian di dalam syarahnya asy Ibn Ibnu rahimahullah menjelaskan tentang makna ibadah dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, ibadah itu maknanya adalah azul wal khudu. Kehinaan dan ketundukan atau kerendahan dan ketundukan. Makanya kadang orang Arab mengatakan torikun muabbad. Itu adalah jalan yang apa namanya? rendah. Muabbad dari kata ibadah itu adalah jalan yang bersifat ibadah. Artinya apa? Dia rendah. Orang selalu menginjak-injak jalan itu. Ini dari segi makna bahasa. Jamaah sekalian, memahami makna bahasa ini juga penting. Ini akan membantu kita memahami makna istilahnya. Jadi dari segi bahasa sudah kita memiliki gambaran. Kita sudah dapat memahami hakikat ibadah. Ibadah itu adalah azul wal khudu' kehinaan, kerendahan dan ketundukan. Adapun secara istilah ibadah itu dilihat dari dua sisi. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari sisi at-ta'abbud. Perbuatan hamba atau usaha seorang hamba di dalam beribadah. Maka dari sisi ini, ibadah itu artinya adalah at-tadhallu lillahi azza wa jalla bi fi'li awamirihi wa jtinabi nawahih mahabbatan wa ta'ziman. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Ini jamaah sekalian, hakikat ibadah dilihat dari sisi usaha seorang hamba, perbuatan seorang hamba di dalam beribadah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Tunduk kepada Allah dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Kemudian sisi yang kedua, dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi. Amalan yang digunakan untuk beribadah. Jadi yang pertama dilihat dari sisi at-ta'abbud. Perbuatan seorang hamba dalam beribadah. Sekarang dari sisi al-muta'abbad bihi. Amalan yang digunakan seorang hamba untuk beribadah. Maka maknanya adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala ini satu definisi ibadah yang sangat bagus sekali yang mencakup seluruh makna ibadah. Kata beliau, ibadah itu adalah ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu al aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu artinya satu nama yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhoi Allah berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Saya ulangi, ibadah itu adalah satu nama yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah makna amalan ibadah yang disebutkan para ulama. Iya. Dengan memahami makna ibadah, maka kita pun akan mengerti hakikat ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Artinya, seorang hamba harus berusaha setiap perbuatannya maupun ucapannya yang nampak maupun yang tersembunyi yang bisa dilihat atau didengarkan oleh manusia maupun yang ada di dalam hatinya hendaklah sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, maka saat itu amalannya menjadi ibadah. Iya. Insyaallah taala akan datang perincian bab-bab yang menjelaskan tentang anwaul ibadah, macam-macam ibadah. Iya. Jemaah sekalian, inilah penjelasan dari ringkasan beberapa syarah kitab tauhid dan kita cukupkan sampai di sini sebagaimana yang kita Eh, sebutkan di awal, kita akan menjelaskan lebih terperinci dan metode yang kita gunakan adalah meringkas dari beberapa syarah kitab tauhid tetapi yang paling banyak saya ambil dari Fathul Majid demikian pula dari Al-Qaul Mufid karya Syekh Ibn Utsaimin dan juga Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan dan beberapa kitab yang lainnya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin masih ada sisa waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Uh, namun uh, saya ingin menanyakan terkait uh, satu saya lupa satu surah atau satu uh, hadis yang menyatakan bahwa tangan Allah. Jadi ada satu satu uh, satu surah kalau saya tidak salah itu mengenai tangan Allah. Nah, bagaimana kita mendefinisikan tangan Allah itu tersebut? Apakah itu bisa apa apakah dalam artian kekuasaan Allah? Apakah Allah itu mempunyai tangan seperti itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan lebih rinci dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah termasuk pertanyaan tentang tangan Allah insyaallah akan datang babnya tetapi saya akan menjawab secara garis besarnya wajib bagi kita mengimani seluruh sifat Allah yang dia kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan ulama membagi sifat Allah itu ada dua sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu artinya sifat yang melekat pada diri Allah tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat perbuatan Allah yang Allah lakukan kapan dia menghendakinya. Ya. Kemudian sifat zatiyah ini diantaranya adalah penyebutan tentang tangan Allah. Yang pada makhluk itu enggak disebut sifat. Tapi disebut apa? Anggota tubuh. Itu pada makhluk. Pada Allah kita jangan mengatakan itu anggota tubuh. Tapi itu namanya sifat zatiyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah. Yang tidak pernah terpisah darinya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Di dalam al-hadis, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Jamaah itu maksudnya orang-orang yang mengikuti kebenaran. Bukan asal bersatu kemudian dinamakan berjamaah, bukan. Iya. Maka jamaah sekalian, bagaimana mengimani sifat zatia ini? Ahlu sunnah wal jamaah mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan. Dan mengimani semua sifat zatiyah Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ahlu sunnah mengimani adanya tangan Allah. Kenapa? Allah yang mengabarkan sendiri. Tidak ada hak bagi kita menolak apa yang Allah kabarkan. Di dalam Al-Quran dan sunnah. Iya. Yeah. Tetapi bagaimana kita mengimaninya? Maksudnya seperti apa bentuknya kita imani? Maka para ulama menjelaskan kita imani ala ma yaliku bi wa 'azamatihi. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Namun bagaimana bentuknya secara persis maka itu kita serahkan kepada Allah. Kita mengatakan Allahu a'lam. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya secara persis. Hanya saya yakini itu pasti sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tapi bentuknya secara persis saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena Allah nggak beritahu. Allah nggak beritahu bagaimana bentuknya. Saya hanya mengimani itu pasti sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang menolak sifat ini karena itu tadi, mereka samakan Allah dengan makhluk. Mereka analogikan Allah dengan makhluk. Kata mereka, kalau saya mengimani Allah memiliki tangan, berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga punya tangan. Maka jemaah sekalian, minimal ada dua bantahannya. Yang pertama, Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Quran, "Laisa كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan dia maha melihat, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Artinya Allah kabarkan dia memiliki tangan, tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Bantahan yang kedua jamaah sekalian, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan sifat. Contohnya, ayam punya kaki. Manusia juga punya kaki. Namanya sama. Tapi apakah sama antara kaki manusia dengan kaki ayam? Jelas nggak sama. Jangankan dengan ayam, sesama manusia saja berbeda-beda bentuk kakinya. Itu antara makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Sudah jelas, pasti berbeda. Iya. Jadi, apa kewajiban kita? Mengimani Allah memiliki tangan, tetapi kita tidak samakan dengan tangan makhluk, kita imani tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya dan jangan kita bayangkan seperti apa tangan Allah kita nggak akan bisa menggapai akal kita nggak akan bisa mencapai seperti apa tangan Allah subhanahu wa taala iya barangkali demikian wallahu alam silakan silakan pak Tadi di dalam mukadimah bahwa dikatakan lama kolakul jin awal wal insan illa budun. Jadi di sini ada dua makhluk, jin dan manusia. Sama-sama diperintahkan untuk beribadah. Apakah jin itu beribadahnya sama dengan manusia? Khususnya sholatnya. Hah? kalau memang sama, apakah kita pada waktu sholat perlu mengadakan komat kalau sholat sendiri? Itu mungkin bahasa. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini seharusnya saya sudah jelaskan tadi, tapi saya lupa. Dan ini dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah kitab tauhid. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia dan jin memiliki kewajiban yang sama, yaitu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat, ulama ijma, tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin semua nabi dan rasul dari kalangan manusia. Tetapi para jin juga memiliki ulamanya, memiliki dai-dainya dan ustad-ustadnya yang mengajarkan mereka. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jin, sekelompok jin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan beliau membaca Al-Qur'an, kemudian mereka pulang kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan kepada kaumnya apa yang telah mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan kepada kita para jin juga memiliki kewajiban yang sama dengan kita, ibadahnya persis sama dengan kita, mengikuti nabi kita yang mulia, nabi mereka juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para jin ada yang muslim, ada yang kafir, yang muslim ada yang baik, ada yang tidak baik, sama seperti manusia. Iya. Jadi ayat ini menegaskan kewajiban jin sama dengan manusia. Walaupun ada sebagian hukum-hukum yang berbeda. Sebagian hukum-hukum yang berbeda. Contohnya dalam pembahasan fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk uh, beristinja dengan tulang hewan atau kotoran hewan. Kenapa? Karena kata beliau itu adalah bekalnya para jin Ya. Tulang hewan yang kita buang apabila hewan itu kita sembeli dengan menyebut nama Allah, maka itu akan dimakan oleh jin muslim. Ya. Demikian pula kotoran hewan akan menjadi makanan hewannya para jin. Ya. Jadi ada hukum-hukum yang berbeda yang Nabi saw semuanya sudah jelaskan. Kalau tidak ada penjelasan akan perbedaan hukum, maka berlaku umum. Apa yang diwajibkan bagi kita, itu juga diwajibkan bagi para jin. Apa yang diharamkan atas manusia, itu juga diharamkan bagi para jin. Iya. Kemudian pertanyaan, apakah kita harus komat kalau sholat sendiri? Barangkali ada jin yang mau ikut sholat. Iya. Jawabannya itu sunnah, tapi bukan karena itu sebabnya. Iya. Memang itu disunnahkan, walaupun kita sholat sendiri, kita tetap mengumandangkan iqamah. Ya. Kalau kita sholat di rumah yang di sekitar kita ada masjid yang mungkin kita sakit, nggak pergi ke masjid, maka kita nggak perlu azan, tetapi tetap disunahkan kita iqamah. Tapi kalau kita misalkan di satu padang terbuka, nggak ada masjid, juga dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah, walaupun kita seorang diri. Itu memang sunnah dianjurkan bagi kita lakukan, tapi bukan karena alasannya ada jin ikut sholat kepada kita, bukan. Iya. Wallahu alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi? Uh, terkait tadi ada pertanyaan tentang uh, ayat tadi laisa kamitsli syai'u wa basir. Saya terlihat ada satu dialog di YouTube itu tadi mempertentangkan ayat tersebut dengan uh, Allah yang beristiwa di Arsh. Ini tentang masalah mutasyabihat sama muhkamat. Itu dianggap ayat yang laisa kamitslihi syai'u wa meskipun satu itu dianggap muhkamat sehingga pemahaman mereka menolak kira-kira sifat-sifat Allah yang eh, zohir-zohir tadi seperti istiwa kemudian yang lain. Sementara kan ayat-ayat istiwa itu saya tidak salah ada tujuh ya. Tujuh tempat di Al-Quran menyatakan tentang istiwa. Nah ini bagaimana penjelasannya? Apakah benar yang laisa kamitslihi syai'u dianggap muhkamat sementara yang dianggap eh, dianggap mutasyabihat demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu tidak benar. Syekh Nuzaimin rahimahullah punya buku khusus tentang nama-nama dan sifat Allah, Al-Qawaidul Musla judulnya. Belum menjelaskan bahwa eh, ayat-ayat uh, tentang nama-nama dan sifat Allah termasuk muhkamat. Iya. Yang jelas dipahami. Kemudian yang kedua, andai benar sekalipun kaidah ahlus sunnah dalam memahami dalil adalah raddul mutasyabihat ilal muhkamat. Andai benar sifat-sifat Allah itu bagi mereka mutasyabihat, mutasyabihat itu artinya mereka masih sulit memahami. Ya. Yang tidak dapat mereka pahami, maka kembalikan kepada muhkamat. Apa muhkamatnya? Kata mereka, firman Allah laisa kamithli syai'un wa huwa basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya sudah, imani saja seperti itu. Allah memiliki tangan, tangan Allah tidak serupa dengan Allah. Selesai. Iya. Kemudian bantahan yang paling kuat adalah itu adalah ijma para sahabat dan juga ijma seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah termasuk imam yang empat mengimani Allah istiwa di atas arsh dan Allah memiliki tangan, tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Insyaallah taala penukilan ijma ini secara detail kita bahas di lain kesempatan. Hanya saja yang ingin saya tekankan di sini, yang menyelisihi ijma pasti salah. Yang menyelisihi ijma pasti salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau ulama sudah sepakat, sahabat sudah sepakat, itu sudah pasti benar. Yang berbeda dengan itu pasti salah. Iya. Waktu kita terbatas, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik.